Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakak, kakak, Aku masih juga tidak percaya bahwa aku aku mencintaimu. Messi, maafkan aku Messi. Messi, Messi.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 mengetengahkan episode ke-12 dengan judul Naga Puspa Kresna. Dalam seri ke-360 ini, didukung oleh para pemain Lili Nur Indasari sebagai Luh Cinggan, Sono Sugiyakso sebagai Empu Lungga, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. bajingan segera berlari-lari meninggalkan tepian sungai. Mereka mencari Arya Kamandanu di sepanjang tepian sungai. Tapi karena tidak berhasil menemukannya, maka mereka pun mencari di tempat lain. Mereka berdua kemudian berlari-lari menuruni lereng bukit Gedung palu. Kemana kita akan mencarinya, ya, Ayah? Pokoknya kita harus segera menemukannya, Nduk. Keadaan Angger Kamandanu sekarang ini sedang kawat Uh, eh, apa sebenarnya yang sedang dialami Kakang Kamandanu, Ayah? Apakah dia sakit? Ya, ya, ya. Dia tidak begitu sehat. Dia membutuhkan perawatan. Uh, dengar, Ayah. Huh? Itu dia. Ayo, ayo, Nduk. Cepat, cepat. Ikuti aku, Nduk. Aku akan mencari akal untuk menyelamatkan mereka. Cepat, ayo. Lihat. Jangan kau bisa terbunuh. Lihat. Dia dibanting ke sana kemari. Cepat, ayah. Tolong. Tenanglah, tenanglah, Kita akan menolong mereka. Bukan hanya Jamantara. Kita juga akan menolong Angger Kamandanu. Coba panggil Mari kita. dan berteriak memanggil. Jamantara menoleh. Kemudian dia mengurungkan niatnya untuk menyerang Arya Kemandan. Dan binatang berwarna putih itu pun segera berlari-lari menemui Luh Jingga. Jamantara, kau tidak apa-apa. Syukurlah, kau tidak terluka. Ah, sekarang bawalah Jamantara pulang, Duk. Ya. Biarlah aku yang menghadapi Angger Kambananu. Cepat, cepat. Bawalah Jamantara pulang. Baik, Ayah. Hati-hati, Ayah. Kingkan segera membawa Jamantara pergi. Melihat harimau putih itu pergi, Arya Kamandanu kelihatan sangat marah. Dia melompat dengan garang. Dia akan memburu Jamantara yang terus berlari-lari kecil di sebelah Luh Tapi mendadak Tulunggah menghadang jalannya. Nah, apa yang akan kau lakukan sekarang? Aku siap melayanimu. Aku tahu Kau oh, bukanlah Angger Kamandanu, melainkan kau adalah siluman sakti naga puspa Kresna. Aku tidak ingin kau membuat kerusuhan di sini. Dan aku tidak ingin kau mengganggu raga Angger Kamandanu. Aku tahu kau adalah kekuatan gaib yang merasuk di dalam debu dan hawa nafsu. Kau memang dahsyat. Kekuatanmu bisa meruntuhkan dinding karang. Tenagamu besar sebesar tenaga sepuluh gajah ditumpuk menjadi satu. Tapi tidak sepantasnya kau membuat seorang manusia menderita. Hmm? Ayo, hadapilah aku. Ah! Kali mereka bertarung dengan sengitnya. Empu sengaja memancing kemarahan Arya Kamandanu agar memuncak tinggi. Dan pancingan itu tepat mengenai sasarannya. Arya Kamandanu marah, matanya merah bagaikan memancarkan para api. Dia mengamuk, dia meraung-raung dan mengamuk menerjang ke arah Empu ke kanan untuk menghindari sergapan area komandan. Kadangkala dia jungkir balik di udara, kemudian injak dengan manis di sebongkah batu. Arya Kamandanu semakin marah. Tiba-tiba dia berhenti tidak menyerang. Masih kelihatan sangat marah. tiba dia memukul-mukul tubuhnya sendiri, membentur-benturkan kepalanya ke sebongkah batu. Dan selanjutnya dia meraung keras sekali. Tubuhnya menggeletar dengan hebat. Danu menjadi limpung sejenak, kemudian roboh. Empu Lunggah segera memburunya. Oh, Angger Kamandanu. Kasihan sekali konger. Mengapa bisa menjadi begini? Onger, jangan khawatir. Akulah yang akan bertanggung jawab Aku akan mencari cara untuk membantu Angger mencampakkan beban berat ini. sudah sadar kembali, Ayah. Udah, diamlah, Ndu. Hmm? Uh, bagaimana, Angger? Kelihatannya Angger sangat lelah. Iya, benar Bapak Lungga. Saya lelah sekali. Saya merasa tubuh saya sangat lemah. Sepertinya saya tidak mempunyai tulang-tulang lagi. Apa kau tidak sadar akan apa yang kau alami, Kakang Kamandanu? Tidak, adik loh. Saya sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya merasakan bahwa di dalam tubuh saya ada dua makhluk raksasa yang sedang bertarung dengan sengitnya. Oh, aneh sekali. Kau hampir saja membunuh Jamantara, Kakang. Entahlah, adik lo. Saya tidak tahan lagi. Saya ingin bebas dari penderitaan semacam ini. Hei, lihat, lihat ayah. Lihat pundak kirimu, Kakang. Arya Kamandanu segera meraba pundak kirinya. Empu Lunggah melihat noda hitam sebesar telapak tangan manusia dewasa melekat di pundak kiri Arya Kamandanu. Arya Kamandanu menjadi sangat sedih. Dia menundukkan wajahnya. Oh, Bapak Lunggah, bagaimana ini? Ular naga puspa kresna benar-benar telah merasuk ke dalam jiwa saya. Lihatlah noda hitam ini. Apakah selamanya saya akan seperti ini, Bapak Lunggah? Apakah selamanya saya akan menjadi manusia setengah siluman? Sabarlah, Ger. Sabarlah. Tenanglah. Hmm. Ya, ya. Mudah-mudahan saja tidak terjadi. Ada apa ya? Sepertinya ayah mengkhawatirkan sesuatu. Oh, saya khawatir Angger Kamandanu salah kedaten, Dok. Salah kedaten artinya salah mengetrapkan ilmu. Oh. Dan hal ini bisa membahayakan keselamatannya. Apakah keadaan saya ini sudah sangat parah, Bapak Lungga? Apakah saya masih bisa ditolong? Oh, kita akan berusaha, Gen. Mudah-mudahan Sang Yang Widi mengabulkan usaha kita. Apakah noda hitam ini bisa dihapus, Bapak tidak Lungga? Tidak mungkin, Ger. Tidak mungkin. Noda hitam itu melekat di pundak kiri Angger karena kekuatan gaib ular naga Puspa Krishna. Dia tidak mungkin dihapus. Sekalipun dagingnya disayat, noda hitam itu akan tetap melekat di situ. Kecuali... Kecuali apa, Bapak Lungga? Kecuali apa? Nah, sekarang begini saja, Ger. Noda hitam itu memang harus dihapuskan. Dan barangkali cara ini bisa digunakan. Cara yang saya maksudkan ialah bersamadi. Bersamadi? Iya, iya, Ger. Angger harus bersamadi. Menutup diri di dalam sebuah gua tanpa makan, tanpa minum, tanpa melihat cahaya, dan sambil terus-menerus mengucapkan mantra. Berapa lama saya harus bersemadi, Bapak Lungga? Sampai noda itu terhapus dengan sendirinya, Ger. Memang hanya inilah satu-satunya cara. Apakah Kakang Kamandanu sedang mendalami ilmu hitam, Ayah? Oh, tidak, Nduk. Tidak. Bukan. Bukan ilmu hitam. Kalau bukan, mengapa pundak kirinya menjadi hitam? Sebenarnya tidak ada ilmu hitam atau ilmu putih. Ilmu